Aladin demikian tadi pembacaan Al-Musaful Muratal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Madrid. Pagi ini telah menyampaikan surah Fusilat ayat 1 sampai ayat ke 44 ya. Ayat 1 sampai ayat ke 44. Insya Allah untuk hari Sabtu adalah kelanjutan dari surah Fusilat ini dari awal lihat ya, dari ayat 45 hingga ayat 54 kemudian diteruskan nanti dengan uh, surat Asyura ya ayat 1 sampai ayat 36 ayat 1 sampai ayat ke-36 itu adalah untuk hari Sabtu ya jadi sudah Fusilat ayat 45 ayat 45 hingga ayat ke 54 hingga akhir. Kemudian nanti diteruskan dengan uh, surah Asy-Syura ayat 1 sampai ayat 36. Baik pendengar dan pecinta Radio KM Malaysia Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim terus bimbingan membaca Al-Quran. Untuk mengawali perjumpaan kita, kami buka dengan membaca surat al Fatihah.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 يعوده ولا يعوده Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik Ibu dan Bapak dimanapun berada uh, Untuk pagi ini kami akan mencoba Dalam tanya jawab tajwid Namun sebelumnya dilihat kembali tahsinnya Mengingat kemarin ada yang terlewatkan ya uh, Rekaman kemarin kurang begitu bagus jadi untuk tahsinnya akan kami coba diulang kembali dari ayat ke-82 nih Pak Hasim. <laughs> Ya. Jadi kita coba kita ulang kembali mengingat eh, kemarin rekamannya kurang begitu bagus setelah saya cek di rumah ya. Itu. Baik, dilihat Ibu dan Bapak yang sudah memiliki Al-Quran yang berwarna juga sama. Itu ada di halaman 59 mudahnya belajar kita buktikan ya bahwa ternyata belajar itu mudah. Ibu dan Bapak bisa membuktikannya sendiri. Gitu ya. Eh, dengan eh, apa yang kita lengkapi, perlengkapan tentu eh, belajar itu terasa mudah karena memang ditunjang dengan teknologi ya. Insyaallah. Eh iya, saya juga sudah mempersiapkan. Ada ya di ayat ke-82. Kita ulang yang kemarin. Mengingat kemarin terlewatkan. Itu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat ya. Surah Al-Imran ayat ke 82. Ya, untuk tahsin kita masih meneruskan yang kemarin perjalanan kita ya. Karena satu dan lain hal harus kita ulang kembali untuk tahsin ini ya. Baik. Ada di hal, di halaman 59 ayat ke 82 ya dilihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال وقال طائفة وقالت tanya hamas tapi hamas ini menjadi hilang ya menjadi hilang kenapa uh, karena uh, bertemu dengan po itu jadi hmm, hamasnya bukan tetap ada, bukan wakolat. Wakolat bukan. Jadi masuk langsung ke po ya. Itu. Wakalop. Nah, itu langsung ke ke huruf po ya. Wakalop qalab ta'ifatum min ahli الكتاب aminu بالذي أنزل على الذين آمنوا على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا wakfuru kenapa panjang di situ di situ bi ketemu alif, ya. Walaupun uh, sering kami sampaikan bukan ketemu alif sebenarnya hakikatnya. Tapi di situ bi ketemu hamzah di lain kalimat. Gitu. Wakfuru آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع alim alim ain ya ini delapan dua ya. tujuh tujuh tujuh tujuh tiga Sekarang tujuh empat Halaman lima puluh sembilan Ya, kita ulang karena uh, rekaman kemarin kurang begitu bagus, ada noise-nya. Kasihan ya nanti. Begitu juga untuk ibu dan bapak mohon maaf yang menginginkan kelanjutan tahsin. Tahsin yang sudah jadikan ayat satu sampai ayat enam puluh sembilan Ternyata tahsin yang selanjutnya belum belum bisa kami selesaikan ya. Ini. Iya. mm -hmm. itu salah lihat. <clears throat> itu ya. Kita teruskan ayat ke-74 halaman 59 ya. Itu ya. Uh, orang boleh salah. Jadi angka 7 sama angka 8 kan sama. Bedanya apa? 7 ke atas, 8 ke bawah. Kalau konsen kita kemana-mana kan gitu ya. Ini gambaran aja gitu. Membuktikan. Siapapun bisa tersalah. Bukan alasan sih. Bukan memang saya ini lagi nyeting komputer. Jadi mata ke komputer. Ini ke Quran. Untuk bikin itu. E, nanti tanya jawab. Tanya jawab tajwid. InsyaAllah ya. Nih. Jadi disetting, Alhamdulillah ini komputernya sudah jalan. Sudah e, nanti akan bermain tentang materi kita materi tajwid yang dari Ibu Erni tanya jawab tajwid. Eh, kita buktikan kalau sudah dengan, dengan tanya jawab tajwid gitu ya. Sudah dengan uh, metode berwarna, Quran warna, Quran terjemah perkata, ringkasan, buku putih, buku hijau masih belum bisa juga nanti tolong tolong SMS, tolong telepon saya. Barangkali kita harus masih berpikir metode lain. Karena memang e, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, itulah Majelis Ta'lim Tadika yang ada di Jakarta. Berbeda dengan yang lain, kita selalu inovatif. Selalu ada terobosan-terobosan baru. Baik melalui teknologi, terlebih nanti CD interaktif sebentar lagi jadi ya. InsyaAllah e, untuk dasar dulu. Ini Pak Prianto, ini ya Allah. Dengan CD interaktif itu semua akan belajar dengan mudah. Makhraj huruf. Karena Pelajaran tersulit dalam pelajaran tajwid itu adalah makhraj huruf, mengeluarkan huruf dan mad-madan ini ya. Itu. Baik. Lihat ya, ayat ke eh, 74. bi rahmatihi man yasha. itu mad wajib mutasil mad tabi ketemu hamzah satu kalimat Enggak dikatakan satu kalimat, kalau cetakan Indonesia mah sudah gampang. Mad wajib mutasil, matobi ketemu hamzah. Mad jaiz mentasil, matobi ketemu alif. Ya, iya. Cetakan Indonesia. Tapi cetakan Timur Tengah juga sama. Bedanya kalau mad wajib mutasil, matobi ketemu hamzah satu kalimat. Mad jaiz mentasil, matobi ketemu hamzahnya di lain kalimat. Nah ini di lain kalimat itu bahasa Arab, bahasa Indonesia sama di lain kata, di lain gabungan, di lain rangkaian. Yasha kan satu rangkaian والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنطار يؤد يؤديه إليك إليك huruf tin ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad lain Prosesnya persis seperti mad aril sukun, panjangnya pun sama. Bedanya kalau mad aril sukun sebelumnya mad tobii azim itu yang atas ya tadi 74. Nah, ini kalau ini ilaik sebelumnya huruf lin. Apa bedanya? Kalau mad lin sebelumnya huruf lin, kalau mad aril sukun sebelumnya mad tobii gitu. Nanti kita bahas ya. Walaupun ada beberapa yang menyatakan mad ari disukun, mad lajin itu-itu juga. Ya memang seperti, seperti itu ya bacaannya. Sama juga. 75 masih ya. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما Gua apa tadi baca satu jadi mad iwad ذلك فهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل Yeah. قَلَهُمْ لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Ayat ke-78 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ يحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب كتاب ya, huruf-huruf kolkolah di Quran berwarna merah ya yang dihentikan ada kolkolah sugro kolkolah kubro setiap yang oranye itu yang kuning, oranye, merah warna, kurang warna itu nggak dibaca. Jadi bacanya di lompat. Itu mudahnya belajar. Jadi nggak kemarin ada jemaah. Pak kalau begitu nggak pakai tajwid juga orang bisa baca. Bisa gitu. kenapa Ya bahasa Inggris kan kayak one, gitu tulisnya jadi one gitu ya. Student jadi student kayak gitu. Neo jadi new. Udah, jadi udah udah ditulisin. Gitu. Kalau gitu nanti nggak pinter-pinter ya enggak nanti kan dikombin, digabung dengan ya, eh, Quran hitam, digabung dengan tanya jawab tajwid. Yang penting kita bisa lancar baca aja. Sama kan? Saat orang yang pegang mobil, katanya <clears throat> mobil motor sekarang kan lebih mudah dibanding dulu. Ada koplingnya, ada ini, ada itu. Sekarang <laughs> itu ya. Itu orang tinggal starter jalan langsung jalan gitu ya. Nggak sulit. Itu yang penting di jalannya enak, nyaman, udah gitu ya. Gitu. Walaupun kekurangan ya kelebihan kekurangan sesuatu program pasti ada gitu. Tapi betul dengan Quran berwarna semua ibu bapak insya Allah akan mudah membaca. Walaupun yang sudah pintar tajwid akan akan apa ada pusing sebentar penyesuaian warna, tapi itu lebih mudah. Tapi jangan juga kalau mau jadi ustadz, ustazah jangan terpaku dengan warna. Nah, ini ini ada apa pengalaman orang ngajar e, ngajar bayangin aja ngajarin anak-anak tajwid, dia nggak belajar tajwid. Dari mana belajarnya? Otodidak belajar sendiri dari Quran warna. Iya, pas warna itu. Karena ternyata satu Quran dengan Quran yang lain, metode warnanya berubah-ubah. Kalau yang Quran kita ini hijau itu mad tobi'i atau mad asli atau mad dari, atau mad, mad badal. Tapi di Quran lain nanti lain lagi gitu. Walaupun sama, cuman beda penetapan warna. Makanya pas dia mau ngajar, Quran warnanya ketinggalan, dia nggak bisa ngajar. Nah ini hati-hati ya. Kalau untuk ngajar, nah ini nanti, nanti kita lihat ya. Tanya jawab tajwidnya. Baik, masih di ayat ke-78. Wa yaku. ya, wa yaku. matobi ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤمن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا Kalau dihentikan jadi madiwad. Kalau disambungin jadi idgham di كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة jangan dikokolahkan ya. Il antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kata Pak Saripudin. Aduh, kalau dari dulu kenal Quran terjemah perkata gini udah pinter dari dulu. <laughs> Iya Pak, sama ya. Gitu. Dulu susah untuk pinter itu. Sekarang untuk pinter tuh mudah. Tinggal ke toko buku banyak di sana. Mau apa? Mau terjemahan apa? Ih, Jangan kalau baca kitab jangan terjemahan. Iya kalau pinter, kalau dari pesantren. Pesantren satu tahun dua tahun mah belum apa-apa gitu. Kalau pesantrennya sudah lama baru. Kalau nggak bisa terjemah sendiri ya baca terjemahan orang, baca orang-orang pinter. Tafsir Fakure Syihab, Tafsir Bayi Hamka, Tafsir Imam Syafi'i, Tafsir Jalalain. Banyak ya Tafsir Bayi Hamka, Masya Allah. Banyak Masya Allah. Tafsir Ibn Kasir aja sekarang ada yang eksklusif lagi. Kemarin saya ke toko buku, Masya Allah ya. Ini karya-karya orang pinter. nah sebarangan Mereka yang menerjemah itu LC gitu ya. Lulusan Kairo, lulusan uh, Mekah, ya, Umul, Umul Kuro. Masya Allah gitu ya. Kita berbagi dengan mereka. Mereka menerjemahkan. Kita membacanya enak gitu ya. Jadi kalau pinter, terjemahan sendiri. Kalau nggak nggak pinter, nggak punya ilmu, ya kita baca terjemahan orang. Coba deh buktikan. Insya Allah kita akan paham. Gitu. Memang kalau menerjemahan karya orang e, lebih bagus terjemah sendiri, tapi kan itu tadi. Nanti kan dilihat. Itulah makanya menerjemah itu kita harus lihat-lihat bukunya, penerjemah siapa gitu ya. Kayak itu. Karena kalau terjemahannya salah, nah ini khawatirnya. Minimal yang bukan minimal ya, eh, yang kita pegang itu ya terjemahan Departemen Agama yang sudah diakui. Gitu. Kalau terjemahan lain, ada yang lebih bagus dari terjemahan Departemen Agama. Tapi khawatirnya ada yang terjemahan beberapa itu melenceng dari maknanya, menterjemahkan. Gitu ya. Baik, e, Ibu dan Bapak memang belum memiliki e, ini ya, eh, apa tanya jawab tajwid, tapi tidak apa ya. Nanti bisa menyusul Ibu dan Bapak bisa memiliki lewat ini saya di komputer nih ya, lewat Kamtasia program jadi serasa ibu dan bapak berada di komputer masing-masing. Serasa uh, tengah belajar betul-betul saya ada di hadapannya. Begitu kan akan lebih mudah ini. Insya Allah ya. Karena dengan belajar seperti ini kita akan menjadi mudah. Nah, nanti boleh dibuktikan ya. Itu bahwa belajar itu ternyata mudah. Nih ya. Kita coba programnya nih ya. Ini kita rekam mulai. Hmm, oh iya. ya. Belajar tajwid cara cepat. oh ya, saya tes. Uh, ya. Jadi kenapa kok Pak Hari kayak ngobrol, ngomong sendiri karena di depannya ada komputer gitu ya. Gitu. Jadi uh, tengah direkam. Ini banyaknya keinginan ibu dan bapak untuk memiliki rekamannya insya Allah nanti ya. Gitu. Untuk tahsin, mohon maaf belum kelanjutannya nih yang mau pulang ke Jawa ditunda. Mohon maaf ya, komputernya ada masalah jadi di komputer ada semua tinggal diedit Allah Doanya aja mudah-mudahan saya bisa istiqomah, bisa selesai menyelesaikan segera ya. Baik. Tanya jawab ringkasan tajwid tanya tajwid ringkasan dengan pertanyaan. Ini, ini karya Ibu Erni ya. Alhamdulillah terima kasih jamaah kita. Ini. Ini pakai metodenya dia pakai Word ya. Nah, belum dimasukin ke PowerPoint Bu ya. Tuh ya. Belajar tajwid. Pertama adalah hukum alif lam. Pertanyaannya, alif lam komariah. Alif ya. Jangan jangan kaget kalau saya ngomongnya alif gitu alif jadi p-nya nggak keluar itu itu salah lahir <laughs> salah lahir ya karena kalau lahirnya di Jawa Barat, F-nya, P-nya nggak keluar. Kadang-kadang ya Allah. Kalau lahirnya di bagian Jawa Tengah, Jawa Timur, A-nya kadang-kadang jadi nggak, gitu kan. Alhamdu, alhamdu kan kayak itu. Kalau lahirnya di seberang, itu roknya jadi ra. Itu itu hazanah nggak apa-apa. Yang penting kita belajar dulu, kita tahu dulu, kita paham dulu ya gitu sampai-sampai ada ngotot nggak ada rok di Arab tapi kan roknya tafhim tebel Lapan Allahnya taglid ya, ini. Hukum alif lam. Alif lam komariah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan alif lam komariah? Dijawab, alif lam komariah disebut juga idhar komariah. Idhar komari. Itu terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Itu. Jadi alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Nih, apa saja yang dimaksud dengan huruf komariah? Atau ada berapa huruf komariah? Dan sebutkan, jumlahnya ada 14. Apa? Nanti lihat ibu dan bapak di buku wajib halaman 10, 11, 12. Halaman 11 di situ ada huruf komariah ada 14. Urutannya adalah ibagi hajaka wa khob akimah. Ibagi hajaka wa akimah. Ya. Itu. Kemudian pertanyaannya ya ini. Pak itu mah saya mau udah pinter. Ya nggak apa-apa kan ini diulang. Sekalian direkam ya. Nah ini. Kemudian apa syaratnya terjadi menjadi alif lam komariah. Dan bagaimana cara membacanya. Nah syarat terjadinya apabila alif lam komariah ini ya syarat terjadinya apabila alif lam komariah apabila <laughs> ini ada dua buah ya. ini sambil direvisi ini syaratnya terjadi alif lam komariah apabila huruf alif lam komariah memakai tanda sukun pada huruf lamnya atau di atas alif lamnya di atas lamnya ada sukunnya ada tanda bacanya ada buletannya Kenapa ada buletannya? Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf komari yang 14 itu. Jadi bolak-balik itu-itu juga. Jadi kalaupun kita nggak bisa, uh, belum hafal huruf komar yang 14, ibagi ya hajjaka wa akima, pokoknya kalau di atas lamnya ada sukun, ada tanda baca, ya dibaca. Gitu. Komar ya diambil dari kata bulan. Artinya harus dibaca jelas dan terang. Laksana memandang bulan. Izhar artinya harus dibaca jelas. Jangan ditahan. Jangan alham alhamdulillah. Tapi jangan dihentak. Latihan? Tidak apa-apa latihan Maya. Al-Quran, Al-Jannah. Dilihat di contohnya di halaman 10, 11, 11 ya. Ini belum pakai hyperlink nanti ya Pak eh, Ibu Erin. Ini di sini nanti ya, paling ke contoh. Nanti kita bikin. Di sini ada sumbernya halaman 110 ya buku putih. Halaman 11 buku hijau, buku putih, buku hijau. Ya, buku yang warna putih, buku wajib kedua. Pegangan kita sementara itu dulu. Nggak, macam-macam banyak buku ya. Boleh nanti untuk pengembangan. Tapi untuk sementara buku hijau aja itu cukup ya untuk sementara. Tapi untuk ibu dan bapak yang ingin mengajar tentu nanti bisa ditambah dengan buku-buku lainnya ya. Nah ini Karena banyak ternyata untuk uh, kajian kita ini. Nah, Kemudian nomor kedua adalah alif lam syamsiah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan alif lam syamsiah? Syamsun, matahari. Nih, alif lam syamsiah disebut juga idgom syamsiah. Lawan dari alif lam komariah. Kalau alif lam komariah, idhar komariah. Lamnya dibaca jelas. Sedangkan alif lam syamsiah, idgom syamsiah. Kapan terjadinya? terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Nah, itu. Ada berapa? Apa yang dimaksud dengan huruf samsiah? Ada berapa huruf samsiah? Dan sebutkan itu pertanyaannya Werni ya di sini. Apa saja yang dimaksud dengan huruf samsiah? Itu bisa sih ya. ya. Ada berapa huruf samsiah? Dan sebutkan gitu ya pertanyaannya. Ada empat belas. Sebutkan ta, sa, dal, zal, ya ta sa dal zal ro zai sin shin sad da da za lam nun kalau ifa pakoka itu ya e, di buku berbeda di buku wajib pertama hijau itu beda e, kalau yang menurut buku pertama itu untuk ngapalnya susah tapi dengan yang berlaku di taklim kita di radikal manis lebih mudah ta sa dal zal ro zai sin shin sad da Ta, Za, Lam, Nun. Apa maksudnya dengan huruf-huruf itu? Nah, apabila setelah alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14 itu, otomatis di atas lamnya bersih, tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, maka jangan dibaca lamnya. Gitu. Jadi dari A jadi ash, ashamsu, Al tuh ya. Alnya lamnya nggak berasa. An-nasu, ar-rahman. Nanti apa contohnya? Nanti pakai hyperlink ke contoh ya. Nah itu. Nah, Ibu untuk sementara bisa dilihat halaman 12. Contoh-contoh di sana ada ya. Uh, alif, alif, alif lam komar alif lam samsia alif lam komari halaman 10 11. Itu contoh-contoh di sana lebih jelas ya. Uh, alif lam yang dibaca sama alif lam yang tidak dibaca. Itu di sana ada di halaman ke-12 ya contohnya. Nanti kita selain uh, tanya jawab tajwid ini kita sertakan juga contohnya. Tuh di sana ada asyamsu, an-ni'matu, at-tammatu nanti ya. Nanti e, contoh-contohnya kita kaji e, dalam apa kajian tersendiri biar tidak pusing. Sekarang ke definisi aja dulu, ke pengertiannya dulu. Kemudian apa syaratnya terjadi alif lam samsiah dan bagaimana cara membacanya? Itu pertanyaannya. Di sini ada jawabannya. Ini saya bilang katakan 2009 kalau nggak pinter tajwid juga, aduh kebangetan. Tapi saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa barangkali ibu dan bapak baru bergabung. Jadi kalau memang ibu dan bapak sudah belajar tajwid, sudah belajar berwarna, Quran warna, terjemah perkata, ini dan itu masih juga susah, coba dirukiah. Dihentak-hentak ya, diberi pukulan-pukulan yang bukan pukulan dipukulin kayak maling, bukan. Pukulan hentakan. Kalau rosa itu nada-nada cinta, ini nada-nada Quran. Coba. Kalau juga itu juga masih belum, nanti saya berpikir lagi metode apa. Ini eh, saya juga nanti ibu dan bapak yang ingin metode komputernya nanti ya, ini lagi lagi direkam nih. Jadi apa syarat terjadinya alif lam samsia dan bagaimana cara membacanya? Jawabnya, syarat terjadinya adalah apabila di atas lamnya bersih, tidak ada tanda apa-apa. Di atas lamnya kosong. Dan setelah alif lam ada huruf samsiah yang menggunakan tanda tasydid setelah alif lam itu ada huruf yang bertasid Nah, di bawah tasid tasid itu apa? Kayak W gitu loh. Kayak huruf W, kayak huruf W kecil. Nah, di atas tas, di bawah tasid itu itulah huruf samsiahnya. Jadi sebetulnya tanpa hafal huruf samsiah 14 ta zaro zaisin shinsal sad da nun sudah pinter dengan sendirinya gitu. Kita kan sudah sudah mengenal ya. Jumlah penduduk dunia ini berapa puluh juta, berapa ya? Di Indonesia aja 200 juta dulu, sekarang entah berapa ya. Nah itu kita sudah bisa memilah mana laki-laki, mana perempuan. Gitu ya. Dari mana? Dari tandanya. Nah ini juga sama. Mana alif lam yang dibaca, mana alif lam yang tidak dibaca, kita sudah tahu. Karena dari ciri-ciri itu tadi. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak tidak ada tanda bacanya. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14. Dengan sendirinya kita jadi paham. Tanpa hafal huruf komariah 14, huruf samsiah 14. Tapi itu tadi kalau kita ingin mengajarkan uh, eh, kurang apa ya? Gitu, kurang begitu serak uh, eh, apabila gitu ya. Hmm, dengan kata lain uh, kita mengungkapkan apa yang kita sampaikan sementara kita nggak hafal. Gitu ya. Nah, ini. Jadi disebut nah, samsia di, diambil ini dari kata matahari. Ya. Syarat terjadinya apabila di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Dan setelah alif lam ada huruf samsiah yang menggunakan tanda tasdid. Syamsun, syamsiah ya, samsun matahari. Samsia ya diambil dari kata matahari karenanya harus dibaca dengan samar laksana memandang matahari. Disebut idgom karena suara alif diidgomkan atau dimasukkan ke dalam huruf samsia yang ada di hadapannya. Ini akibatnya huruf huruf alif lam menjadi hilang tidak dibaca karena ditukar dengan huruf samsia tersebut. Nah, contohnya kan di halaman 12 dilihat ya. Jadi Ashdo. Hilang kan? Hilang bunyi bunyi apa? Bunyi lamnya nggak ada. Asyamsu, an-ni'matu, at-tammatu, as-sana'u. Dengan kata lain, karena di atas lamnya tidak ada tanda baca, maka jangan dibaca. Makanya di Quran warna itu uh, apa? Warnanya oranye. Setiap yang warna oranye, merah kurang warna itu diloncat, nggak dibaca. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Iya. Ini ya. Kemudian, nah ini mohon maaf uh, ibu dan bapak belum memiliki apa tanya jawabnya nanti menyusul ya. Karena nanti disertakan dengan rekamannya. Nah ini ada. Hukum nun bersukun. Nah ini kan ada tuh. Hukum nun bersukun atau hukum nun mati. Kapan terjadi? Nah ini. Nun bersukun atau uh, ya nun nun mati ya Jadi sering kita bilang nun bersukun ini nun mati uh, dalam kajian kita sering kita pakai nun mati atau tanwin nah ini itu bisa dilihat di halaman 14 14 15 16 17 itu tentang hukum nun mati nun mati atau nun sukun sama aja kalau kita cermati hukum nun ini adalah uh, bunyinya bunyi n ya nun mati kan min tuh Ujungnya apa? N kan N. Itu min, nun mati. Itu tanwin juga perhatikan. An in un bunyinya apa? N juga kan? Itu ya. Jadi memahami tajwid ini ya pada intinya boleh saja untuk sebagai perbandingan kita masukkan dengan uh, Latin. Tapi untuk belajar Quran usahakan jangan pakai Latin. Ya. Kenapa? Karena kalau pakai Latin nanti akan berubah ya. Berubah dari bacaan dan susah. Karena bagaimanapun karakteristik huruf itu berbeda. Antara huruf Latin dengan huruf Arab. Tapi untuk awalan, kalaupun terpaksa kita harus membaca pakai Latin, boleh-boleh saja. Tapi kita ada ada pembimbing, ada tutornya. Jadi mm, mulutnya benar nggak sama nggak bacaan yang kita baca itu. Itu khawatirnya kan e, berbeda Berbeda apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca. Gitu kan banyak kejadian membaca Al-Qur'annya e, jauh gitu ya dari dari yang di, dia harapkan daripada membaca yang sebenarnya. Nah ini. Pertanyaan berikutnya adalah hukum nun bersukun, nun mati dan tanwin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nun bersukun atau nun mati? Jawabnya, nun bersukun adalah huruf nun yang bertanda sukun di atasnya ada sukunnya, ada bulatnya gitu loh. Tapi jangan jangan cari uh, dalam Quran Indonesia bulatnya itu bulat sempurna gitu ya. Bulatnya kadang-kadang bulat yang kayak domah kurang kurang kurang tangkai gitu ke bawah. Nun bersukun adalah huruf nun yang bertanda sukun atau dikenal pula dengan sebutan nun mati. Maksudnya huruf nun yang dalam keadaan mati atau bersukun. Nun bersukun akan selalu nyata keberadaannya dalam bentuk tulisan, pengucapan, wasol menyambung bacaan pada ayat berikutnya. Maupun wakob menghentikan bacaan. Tapi nanti nun sukun ini uh, dalam bacaan, dalam bunyi, saat idhar dia jelas. Saat, tan, saat idgom dia melebur. Saat ikhfa menjadi samar. Gitu. Saat ikhla bunyi nun matinya menjadi mimati disertai samar. Itu ya nanti. Ini, ini secara umumnya dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan tanwin? Jawabannya, tanwin merupakan tanda harokat rangkap. Dari fatah, fatahnya garis di atas dua. Kasroh, kasroh garis di bawah dua. Maupun domah, domahnya dua. Bedanya dengan dun mati adalah tetap nyata terdengar. Nah, ini juga nanti e, dalam bacaan, nanti dalam hukum lain. Masing-masing tergantung jadi idhar, jadi ikhfa, jadi idgom. Itu dulu ya kita besok ini karena hari ini baru hari percobaan saya pakai komputer e, tanya jawabnya. Mohon maaf ibu dan bapak yang belum memiliki tanya jawab. Pak Atang ya terima kasih nih. Eh, e, tadi tadi ayat 79 ya. E, coba kita lihat di situ memang kol-kolah ya di terakhirnya. Wa bima kuntum tadrusun. Itu barangkali ya Pak Atang yang dimaksud. Nih ayat 79 ya. Saya baca kembali mumpung ada waktu nih. Nanti res, uh, revisi di ini. Nih. Ayat 79-nya yang surah Al-Imran masih surah ketiga. maka nali li basharin ai ay itu idgham idgham diguna. Nah, ini ya. Tuh, sebentar. Saya udah masuk. Ini berarti tanya jawab tanya saya simpen dulu ya tanya jawab ini tanya jawab satu ya bagian satu nih dari Bu Erni Alhamdulillah nih Bu jadi sudah saya simpan eh, ya nah ini tinggal nanti disimpan dalam format lain itu dulu ya nah ini hmm, biar selesai sebentar lagi kan selesai siaran kita besok kita teruskan lagi Eh, jadi ibu dan bapak yang belum memiliki tanya jawabnya nanti eh, tengah diperbanyak ya. tengah di nanti perbanyak dibagi-bagi gitu ya. Gitu Insya Allah di majelis masing-masing. Nah, ini. <clears throat> Kita lihat ya ayat 79-nya nih. Wabillahi minasyaitonir rajim. Nah ini. Ya. Maka ma matobi itu kan. Ya. Ah. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول لا, يا لا, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم tadrusun. Itu ya. Tad. Tapi jangan kaget kalau kalau uh, kori-kori Indonesia kadang-kadang kol-kolahnya nggak begitu tampak. Ya, beda dengan seh-seh. Tad jelas. Coba deh uh, perhatikan ya. Uh, tapi ada beberapa kori yang kol-kolahnya kelihatan. Umumnya uh, lebih kepada lagu ya. Tade, gitu. Tade usun. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Besok kita teruskan kembali eh, ayat ke-81 ya untuk tahsinnya. Kemudian tanya jawabnya nanti saya teruskan kembali. Baik Ibu dan Bapak untuk morota juga dipersiapkan besok surah Fusilat ayat 45 sampai 54 dan surah Asyura ayat 1 sampai 36. Kemudian pengajian seperti biasa ya di Depok tidak ya, pada sholat Jumat ya, seperti biasa. silahkan Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 828 Itu ya, 0812 828 Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis